Kalau yang jago nge-rap banyak, kenapa yang terkenal gue? Coba lo jelasin, gue goblok apa jenius? Nah, kalau gue goblok, terus lo yang pinter, kenapa karir lo yang ah sudahlah terus gue beruntung terus gue hoki kalau yang lain gak beruntung sama gak hoki udahlah berhenti ngerap aja percuma kan gagal juga ujung-ujungnya karena kan gak beruntung kayak gue boom yang lain sih sudah tau ya makan bang yang lain jangan dikasih bang gara-gara gue dapat lain kagak makan bang Jirwa, dua tilu eta terangkanlah. Tungtang tung, tungtang tung, eta terangkanlah. Tungtang tung, tungtang tung, eta tung, tungtang tung, tungtang tung, tungtang tung, eta tung, tungtang tung, tang tanah tang, tung tung, tung tung tungtang tung, tung tungtang tung, tungtang tung. Ampunilah, tung pikir tung mata, tung tang tung tang tung